Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian di pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah judul yaitu Mafatihul Khair. Pembuka pintu kebaikan. Pembuka pintu-pintu kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi yang berbahagia ini adalah kembali kepada dua hadis itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Redaksi hadisnya sebagai berikut dan dari hadis ini kita akan mengambil pelajaran-pelajaran penting. Qala ya Imam Ibnu Majah rahimahullah taala Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna minan nasi mafatihalil khairi maghaliqal syarri Wa inna minan nasi mafatiha li syarri maghaliqa lil khairi. Fatuba liman ja'ala ini liman ja'ala Allah al khairi ala yadayhi. Wa wailun liman ja'ala Allah al syarri ala yadayhi. Ini adalah hadis yang pertama itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Baginda Rasulullah bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqal syarr." Sesungguhnya sebagian manusia jadi di antara kita, di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Wa inna minan nasi dan di antara manusia, jadi di antara kita, mabatiha lil syarri lil khair. Ada yang menjadi pembuka pintu pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Patuba." Maka berbahagialah atau beruntunglah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadih. Barang siapa yang dijadikan oleh Allah menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Jadi melalui kekuasaannya, melalui harta yang dia miliki, melalui ilmu yang dia miliki membuka pintu-pintu kebaikan. Wawailun dan celaka binasa liman ja'alallahu mafatiha syarri ala yadayhi dan celaka. Barang siapa yang dijadikan oleh Allah dia menjadi sebab pembuka pintu-pintu kejelekan. Jadi melalui kekuasaan yang dia miliki, harta yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki menjadi pembuka pintu kejelekan. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu hadis yang ma'ruf di mana Rasulullah SAW di suatu pagi berada di tengah-tengah para sahabat dan beliau bertanya tentang empat perkara dari amal-amal kebaikan, dari amal soleh wa bainahum Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di tengah-tengah para sahabat itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Waqala Nabi sallam Man minkumul yauma shaima. Siapa yang hari ini puasa? Waqala Abu Bakrin ana walam yujib ahad minas sahabah dan tidak ada yang menjawab seorang pun di antara sahabat yang lainnya. Waqala ana. Waqala man minkum liyawma yawma ittaba'a janazatan. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang hari ini mengikuti mengantarkan jenazah. Faqala anak? Maka Abu Bakar mengatakan aku walam yujib ahadun min baqi sahabat dan tidak ada yang menjawab dari sahabat yang lainnya hanya Abu Bakar waktu itu Waqala man minkumul yawma at'ama miskina Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Faqala Abu Bakar anak Maka Abu Bakar pun senantiasa mengatakan saya dan sahabat yang lainnya tidak ada yang menjawab. Sumakala man kumul yawma ada ridhan. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Jadi siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Faqala Abu Bakrin ana. Maka Abu Bakar pun mengatakan saya. dan sahabat yang lainnya belum ada yang menjawab. Qala Nabi sallam majtama yani fi ahad yani hadhihi al umurul al arba'ah fi yaumin illa adkhalahul jannah atau illa dakhala jannah maka Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang melakukan empat amalan yang tadi dalam sehari. Jadi melakukan empat kebaikan amalan yang tadi dalam sehari puasa mengantarkan jenazah menengok orang sakit dan memberi makan kepada fakir miskin kecuali dia akan masuk surga. Ini hadihi al-hisal al-arba'ah yaitu empat poin yang tadi Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua hadis sebagai pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Dengan judul Mafatihul Khair, pembuka pintu pintu kebaikan. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi manusia kepada dua kelompok. Ini qasam Rasulullah an-nas ila qismain. Nabi SAW membagi manusia kepada dua kelompok. Ada dua bagian. Kelompok yang pertama itu orang yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab pembuka pintu kebaikan. dan senantiasa terbuka baginya pintu kebaikan. Nah ini ada dua yang mananya Sebagai pembuka dalam arti apa? Mewasilahi orang, menjadi perantara orang lain baik. mati khair. Seperti orang yang punya kekuasaan memberikan sebab kepada manusia kebaikan-kebaikan. Orang yang punya harta membangun masjid, membangun madrasah, mewasilahi umpamanya kajian-kajian, maka ini termasuk membuka kebaikan. Orang yang punya ilmu di mana dia mengajarkan ilmu, mengajarkan bagaimana orang wudhu benar, sholat benar, puasa benar, ibadah haji benar, maka dia mewasilahi orang lain sehingga dia menjadi mafatuhul khair. Orang-orang yang memiliki kekuatan fisik Ima yang nenteng senjata di medan jihad atau membantu saudaranya dengan fisiknya. Maka ini adalah mafatihul khair. Atau memiliki makna bahwa Allah membukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan. Bimakna yassarallahu lahu al khair. Di mana senantiasa dibukakan kebaikan baginya dan dimudahkan. Karena kita juga tahu tidak semua orang yang punya uang dia berhaji atau umroh, walaupun uangnya melimpah luang. Ini menunjukkan belum ada taufik untuk kebaikan. Orang-orang yang punya ilmu belum tentu berdakwah dan sabar mengajari orang dari perkara yang kecil belum tentu semua orang. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini tidak diberikan taufik untuk melakukan kebaikan walaupun dia telah punya kuncinya seolah-olah Sementara yang kedua, Nabi SAW menyebutkan bagian yang kedua dari manusia ini adalah orang-orang yang menjadi sebab terbukanya kejelekan. Ya, seperti umpamanya penguasa yang membuka pintu-pintu maksiat, melegalitas, penguasa yang memintu pintu-pintu bidah, <coughs> menguatkannya dan sebagainya. atau orang-orang yang punya harta memfasilitasi umpamanya kemaksiatan dengan hartanya. Mungkin saja orang punya harta membagi-bagi homer gitu. Sehingga banyak yang rusak gitu. Mental dan sebagainya dari kaum pemuda Ini mempati husyar Demikian juga orang-orang yang memiliki fisik yang kuat Dia membentengi kemaksiatan dan semisal. Maka dia dikatakan di syar. Dia sebagai pembuka pintu kejelekan. Atau termasuk orang-orang yang senantiasa belomba kepada keburukan, melakukan bentuk-bentuk maksiat. Seolah-olah baginya pintu maksiat itu senantiasa terbuka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di ujung hadis Patuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Maka berbahagialah, beruntung bagi siapa saja yang dijadikan Allah sebagai sebab dengan kekuatannya, dengan ilmunya dan seterusnya membuka pintu-pintu apa? kebaikan. Lalu celaka bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kejelekan. Jadi melalui sebabnya terbuka pintu-pintu kejelekan. Nah ini adalah makna hadis yang pertama. Mana hadis yang kedua? yaitu sebuah dialog baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat dalam satu majelis di mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang empat amal. Jadi tentang empat amal. Siapa yang saung Siapa yang mengantarkan jenazah? Siapa yang memberi makan kepada fakir miskin? Siapa yang memberi yang menengok orang sakit? Nah, hadis ini punya beberapa pelajaran atau istimbat. Yang pertama, tidak mengapa dalam satu ketika orang menampakkan amal soleh kepada orang lain. Selama tujuannya bukan ria, atau sum'ah walakin liidhari syairillah tetapi punya tujuan untuk menampakkan syiar Allah dengan tujuan untuk menampakkan kebenaran syiar Allah sunnah di depan orang lain agar orang lain juga mengikuti dan melakukan syiar itu. Hal ini karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Nabi SAW beliau menjawab dan menyebutkan aku melakukan. Jadi tidak menyembunyikannya. Walaupun satu ketika orang itu menyembunyikan amal kebaikan dan punya keutamaan menyembunyikan amal kebaikan. Tapi di waktu-waktu tertentu boleh orang menampakkan amal soleh, memperlihatkan kebaikan dengan tujuan memberi motivasi. Jadi memberi apa? Motivasi. pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dalam hadis ini ini untuk dunia pendidikan. Bahwa para ulama menjelaskan salah satu teori cara belajar mengajar itu dengan cara bertanya kepada murid. Dan Nabi Sallam banyak melakukan hal itu. Seperti Nabi Sallam bertanya kepada Mu'ad sambil berjalan di atas kendaraannya. Ya Mu'ad, rimah hakullahi alal ibad. Tahukah kamu wahai Mu'ad apa hak Allah kepada hambanya? Apa hak hamba kepada Allah? Kemudian Nabi Sallam seperti saya duduk hari ini di tengah-tengah para sahabat beliau bertanya kepada para sahabat. Beliau bertanya, apakah kalian tahu pohon yang tidak jatuh daunnya? Dia adalah perumpamaan orang mukmin dalam Sahih Bukhari. Ketika Nabi Sallam menggambarkan orang mukmin itu seperti pohon kurma. Maka tidak ada yang menjawab dan Abdullah bin Umar tahu tapi berhubung masih kecil beliau tidak menjawabnya karena di depannya ada bapaknya ada Abu Bakar dan yang lainnya dan ini adalah salah satu cara bahkan Nabi SAW juga menguji seorang jariah seorang budak yang tentunya ini menjadi satu pelajaran juga buat kita kalau di zaman Nabi SAW Di zaman salafus soleh Budak saja tahu tentang akidah Tapi hari ini orang mukmin mungkin yang punya gelarnya tinggi belum tahu Tentang akidah yang lurus Lihat seorang jariah ditanya Aina Allah Allahu fis sama Waman anak Kala anta Rasulullah Jariah Budak perempuan ditanya di mana Allah? Allah di atas langit Siapa aku? Engkau Muhammad Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan atik hapa innaha mu'mina. Merdekakan budak ini karena dia adalah seorang mukminah. Maka majikannya memerdekakannya. Dan ini Nabi SAW belajar mengajar. Belajar mengajar. Bersama para sahabat Ridwanullahi Ta'ala alaihim. Yang ketiga, dan ini lebih usul dengan pokok bahasan kita. Satu hal yang wajib kita yakini yaitu masri masyru'iyatu at-tanafus wal musyara'ah fi ibadatillah, fi taatillah, fil jihad. Di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan bagi setiap mukmin, dianjurkan bagi setiap mukmin berlomba dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi berlomba. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kumul yaum?" Siapa yang hari ini ini ini? Yang keempat dari hadis ini memberikan pelajaran bahwa dianjurkan bagi setiap mukmin dalam setiap harinya yatajadad bil amali soleh. Bahasa orang mukmin itu hendaklah setiap hari memiliki kebaikan dan bertambahnya kebaikan dan mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Karena Nabi Sallam menghitung kebaikan sehari. Siapa yang hari ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Melakukan ini. Sehingga di dalam hadis yang sahih tentang doa yang dianjurkan di pagi hari, apa doanya? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahi ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dalam setiap harinya mesti dia itu memiliki amal yang bertambah dan dia berlomba pada amal kebaikan amal soleh. Karena Nabi SAW menghitung amal ini, amal ini, amal ini. Kemudian diantara pelajaran dan istimbat dari hadis ini, anal amal min asbabi dukhulil jannah. Bahwa amal adalah sebagai sebab masuknya surga. Jadi sebagai sebab masuknya surga. Dan yang terakhir Walaupun tentunya banyak isibatnya, Kita ambil sebagiannya nah, Di dalam hadis ini juga memberikan Pelajaran Dan ini pelajaran yang sangat agung Qaunur rajuli alal amil soleh takun bitaufik minallah. Pelajaran yang sangat penting di dalam hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan berada dalam amal kebaikan, bisa melakukannya dan senantiasa akan melakukan kebaikan, ingat bahwa itu adalah taufik dari Allah. Jadi ada taufik dari Allah dan hidayah dari Allah. Dan terjadi dengan irodah Allah Ta'ala. Dan itu terjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kita akan menelaah punya hadis yang tadi. Ketika Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berkumpul dalam sehari empat amal. Saum, mengantarkan jenazah, menengok orang sakit, memberi makan kepada kepil miskin. Saya kira kita semua ingin dan punya motivasi untuk melakukan amal yang tadi. Tetapi tidak selamanya kita mendapatkan taufik untuk mendapatkan amal tadi. Kita tahu tidak ada setiap hari yang meninggal dunia di sekitar kita. Sehingga amal itu berkumpul empat-empatnya. maka orang bisa melakukan empat amalan yang tadi dan bisa melakukan amal yang tadi itu juga tidak lepas dari taufik dari Allah taala kita umpamakan pas hari Senin kita puasa apa Senin lalu kita mengetahui tetangga atau saudara kita atau teman sejawat kita meninggal dunia lalu kita takziah dimungkinkan pulang dari mengantarkan jenazah ternyata juga diberitakan ada saudara kita yang sakit maka kita menengok menengok tiga amalan bersatu Tiba-tiba ada teman kita yang minta bantuan untuk pengobatan dan sebagainya dan dia miskin. Maka kita mendapatkan empat, amalan tersebut dengan taufik dari Allah Ta'ala. Karena dalam kenyataannya, walaupun mungkin orang itu kaya, orang itu banyak hartanya, tapi tidak setiap hari dia akan mendapatkan bertepatan amal empat tadi. Kecuali ketika ada taufik dari Allah Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama menjelaskan apa rahasianya? Agar setiap orang mendapatkan itu semua. Dan senantiasa terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Tertutup baginya pintu-pintu kejelekan. Senantiasa dia ikdam. Ikdam artinya senantiasa dia terdahulu memburu kebaikan dan senantiasa berlomba untuk melakukan kebaikan. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa seorang hamba akan senantiasa ada berada dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan senantiasa dia terdahulu dan belum pada dalam kebaikan apabila dia menempuh dua perkara. Dan ini adalah modal keberuntungan, modal kemenangan. Apa dua perkara itu? Ulu ilhimmah wal hirsu wal istihad wal amru atau waktu Allah. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, orang akan dibukakan kepada setiap pintu kebaikan. Ilmu, sodakoh, jihad, berdakwah. Dan dia akan senantiasa menjadi orang terdepan. Menjadi orang yang paling gigih dan seterusnya. Ketika dia menempuh dua perkara. Yang pertama apa? Punya uluwil himmah jadi punya cita-cita yang tinggi, uluwil himma. Al-hirsu punya semangat. Al-istihad senantiasa mengoptimalkan kemampuannya. Jadi motivasinya besar, keinginannya besar untuk dia melakukan segala sesuatu. Sedangkan yang kedua adalah tawakal. Bergantung kepada Allah. Karena dia tahu walaupun dia telah mengumpulkan sebabnya ketika Allah tidak menginginkannya tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Setiap mukmin setiap di antara kita harus menempuh dua perkara ini. Tawakul wal hirs Waqala Nabi sallam Ibni Abbasin radhiyallahu taala Dan Nabi sallam telah mengajari dua poin ini kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala ikhris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah. Maka Nabi sallam mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala dua perkara ini. Siapa di antara kita yang ingin senantiasa terbuka pintu-pintu kebaikan, menjadi orang berilmu, menjadi orang yang diluaskan rezekinya, yang dimudahkan kebaikan-kebaikannya, menjaga sholat lima waktu, menjaga puasa dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Maka landasannya ada dua, apa? Ikhris alamayan kau Nabi Sallam memerintahkan Abdullah bin Abbas, hendaklah engkau senantiasa bersemangat mencari sebab, menempuh sebab, mengumpulkan sebab kepada setiap yang akan memberi manfaat kepadamu. Lalu dinasihati poin yang kedua, wasta'in billah. Tapi ingat katanya, engkau meminta pertolongan kepada Allah. Faidah tawakal tapa. Faidah azam azamta Fatawakkal Allah. Apabila kamu telah merencanakan sesuatu dan menginginkan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat beberapa misal. Seluruh sahabat ulul himmah. Seluruh sahabat memiliki himmah yang tinggi memiliki motivasi yang sangat kuat dalam setiap kebaikan. Lihatlah seorang sahabat yang dia menginginkan mati syahid. Jadi seorang sahabat yang menginginkan mati syahid. Dan mereka memiliki uluwil himmah. Ada para sahabat yang tiga kali ikut pasukan tetapi umurnya belum diwajibkan untuk jihad. Dan dia berulang-ulang bersama Nabi Sallam berada di pasukan. Nabi Sallam menyuruh dia keluar dari pasukan dua kali. Sampai sahabat itu telah berumur maka Nabi Salam mempersilahkannya. Hal itu menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ulu himmah. Mereka mengetahui akan indahnya mati syahid. Dan cerita yang sama malam disebutkan bagaimana Handalah radhiyallahu taala anhu seorang pemuda yang baru nikah. Jadi beliau baru nikah dan baru malam pertama dan baru jima. Lalu Nabi Sallam mengumandangkan jihad menyerang musuh. Maka beliau izin kepada istrinya untuk masuk ke medan jihad. Dan beliau belum sempat mandi janabah. Jadi belum sempat mandi janabah lalu masuk ke medan jihad. Karena beliau bertanya kepada Nabi SAW Kemana tempat kembaliku apabila aku mati syahid Wakala Nabi SAW Ila jannah ke surga Maka waktu yang mepet itu beliau tidak ingin terpisahkan surga dengan mandi janabah walaupun mandi janabah juga sunnah maka Nabi SAW melihat bahwa beliau meninggal dunia mati syahid berada di antara jenazah kaum muslimin dan itu terjadi dalam perang Uhud maka Nabi SAW mengatakan sungguh dia sedang dimandikan oleh para malaikat karena dia uluwil himmah dan Allah memberikannya. Cita-citanya dipenuhi. Kemudian tiga sahabat yang mereka udah siap menyantap kurma yang ada di tangannya. Jadi di tangan mereka setangkai kurma. Dan mereka bertiga. Lalu mereka mendengar Nabi SAW menginstruksikan untuk cepat menyerang musuh. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kemana kami kalau meninggal dunia?" Artinya kalau mati oleh musuh. Pakalan wasalamilah jannah, tempat kembali kamu ke surga. Maka mereka sangat ingin untuk mati syahid maka mereka pun tidak ingin surga dipisahkan dengan kurma itu. Maka kurma yang ada di tangannya tidak jadi dimakan. Dilimparkan oleh mereka. Ditinggalkan oleh mereka kurma-kurma itu. Lalu mereka masuk ke pasukan dan mereka mati syahid. Jadi mereka tidak ingin dipisahkan surga dengan kurma. Karena mereka ulul himmah, jadi memiliki cita-cita yang tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu taala dikisahkan bahwa beliau bersama Nabi Sallam tidak kurang dari tiga tahun karena riwayat yang sahih bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala masuk Islam tiga tahun sebelum wafatnya Nabi Sallam. Tetapi kesungguhan beliau mencari ilmu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena Imam Bukhari menyebutkan bab tentang Imam Imam Bukhari menyebutkan bab tentang Abu Hurairah sebagai bantahan juga kepada orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah ini dan orang-orang orientalis meragukan tentang Abu Hurairah. Di mana mereka mengatakan bagaimana mungkin Abu Hurairah menjadi seorang sahabat yang paling banyak hadisnya Padahal bersama Nabi SAW lebih sedikit. Maka ternyata salah satu kelebihan Abu Hurairah karena uluwil himmah. Di mana dinyatakan oleh Imam Bukhari tentang Abu Hurairah dan kenapa beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak hadisnya? Karena diriwayatkan bahwa Abu Hurairah itu menjadi asabu sufah dan orang yang senantiasa bersama Nabi Sallam. Di mana dinyatakan dalam Sahih Bukhari beliau hadir ketika orang-orang muhajir berada di pasar. Dan beliau hadir ketika orang-orang ansor berada di pertaniannya. Aku hadir ketika mereka tidak hadir. Ini menunjukkan dalam waktu yang sedikit Allah memberikan taufik ilmu. Wa bi du'a Nabi sallallahu dan hal itu juga dengan berkat doanya Nabi SAW kepadanya. Jadi didoakan untuk kuat hafalannya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berbeda dengan kita semua hari ini. Para jamaah, para ibu, para bapak, kalau kita kan lola ya. Loadingnya lama gitu, ngaji itu. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak ada segala sesuatu yang aku dengar dari Nabi SAW kecuali aku menghafalnya dan aku tidak lupa setelahnya karena berkat doa Nabi Sallam. Sehingga dikisahkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari ujung masjid ke mimbar Nabi Sallam itu pingsan tujuh kali karena beliau adalah miskin dan beliau makan dan minum dari apa yang didapatkan dari Nabi Sallam. Beliau tidak berusaha, dia tidak mencari maisha. Pada waktu itu beliau bersama dengan Nabi Sallam. Beliau makan dan minum dengan apa yang didapatkan dari Nabi Sallam. Dan ini adalah ulul himmah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala ketika dia merasa khawatir hadis itu tidak diambil dari sumbernya dan ingin ulu him apa wil sanad, ingin sanadnya lebih dekat, dan disebutkan rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Unes. Itu hadis yusharunas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Maka dia berjalan satu bulan untuk mencari satu hadis. Berjalan satu bulan untuk mencari satu hadis. Dan Allah kalau memberikan taufik ilmu kepada Jabir bin Abdullah. Sehingga kita mengetahui para ulama hadis, para tabi'in meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala dan Jabir bin Abdullah minal mukthirina fil hadis. Termasuk sahabat yang paling banyak hadisnya. Dan diriwayatkan seorang ulama hadis yang mereka mampu mengumpulkan hadis sejumlah roti yang dia bawa dan sejumlah kacang kedelai yang dia bawa. Dan diriwayatkan oleh para ulama bahwa satu biji kedelai sejumlah 32 hadis yang dia hafal liuluwil himma wa tahammul wa sabr karena mereka memiliki ke ingin yang tinggi kesabaran ya. dan mereka mampu memikul setiap kesulitan ulama meriwayatkan satu biji dari kacang kedelai untuk 32 hadis yang dihafal, Dan dia duduk seukuran membawa satu gendola apa ya satu apa namanya itu dia membawa kedelai segitu dan jumlah hadisnya sejumlah itu dan diriwayatkan ada seorang ulama hadis yang bernama Ibnul Qasim dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil jadi dia pergi belajar ilmu hadis dan istrinya sedang hamil Lalu dia berpisah dengan anak dan istrinya sampai suatu ketika anaknya duduk di majelisnya dan itu umurnya udah 19 tahun. Ya. dan manusiawi ketika dia mengajar ada seseorang yang dia lihat bertepatan dengan hatinya. Jadi ada taufik dengan hatinya. Lalu dia bertanya, ternyata dia anaknya. Duduk di majelisnya dan dia telah meninggalkan 19 tahun. Li hadis maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kebaikan, dan Allah Ta'ala berikan taufik kebaikan, adalah biqadri istihadi, Bikodri juhdihi, dengan seukuran hirsnya. Para ibu, para bapak, ingatlah kepada ayat, Walladina jaharufina lanah dianahum sebulanan. Orang-orang yang berjihad di alam kami, maka kami benar-benar akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Nah sekarang sebagian ahli sunnah bukan hiras kepada amal dan tolabul ilmi, tapi hiras untuk ikhtilaf. Maka Allah juga menghukumnya dengan ikhtilaf. Dari hari ke hari dan seterusnya. Beda dengan para sahabat, para tabi'in. Mereka hiras dengan ilmu, hiras dengan beramal. Sehingga Nabi SAW pun bertanya, ayul amal, dan para sahabat itu bertanya, ayul amal abdol, ayul sadaqatul abdol, ayul jihadil abdol. Mereka bertanya amal mana yang paling abdol, jihad mana yang paling abdol, sadaqah mana yang paling abdol. Mereka bertanya tentang yang paling mulia. Dan dalam sepanjang sejarah, orang yang luwil himmah ini sebagaimana dikisahkan juga tentang Konstantinian, Muhammad Al-Fatih dan para sahabat yang yang lainnya. Sedangkan bagian yang kedua adalah doa. Tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu mengajarkan doa keluar dari rumah apa? Bismillahi la haula wala quwata illa billah. Wa qala Nabi sallallahu "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Lihat hadisnya haqqa tawakkulih. Jika seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakumullah kama yarzuqut tayra. Maka Allah akan memberikan rizki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung yang hanya dua sayap, dua kaki, patutnya. Pagi hari perutnya keroncongan berkicau dan sorenya pulang dengan perut yang kenyang dan mereka itu tidak terdengar suaranya. Manusia yang memiliki fisik yang kuat, memiliki akal yang sehat, maka jika bertawakal kepada Allah dan menempuh sebab, maka Allah akan memberikan kepadanya apa? Pintu-pintu kebaikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran di dalam hadis yang kedua ini. Jadi dalam hadis yang kedua ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepada hadis yang pertama yaitu tentang mafatihul khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mafatihul khair yang kita akan bahas ya, selanjutnya Tadi sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mafatihul khair apabila dinisbatkan kepada seorang hamba kita maka memiliki dua makna. Makna yang pertama di mana seseorang itu senantiasa berlomba dalam kebaikan. senantiasa orang itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti di dalam sejarah tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Di mana dalam sehari Allah memberikan taufik kepadanya melakukan empat amal. Beliau puasa, beliau mengantar jenazah, beliau memberi makan kepada yang miskin dan menengok orang yang sakit. Dan tidak diragukan lagi empat amalan ini amalan yang sangat mulia, saum. Dimana dalam hadis-hadis yang sahih banyak menunjukkan bahwa siapa yang saum di jalan Allah, barang siapa yang saum di jalan Allah maka akan dijauhkan dia dengan neraka sab'ina kharifan. Tujuh kharifan. Man samara ma'dana iman wa ihtisaban saban lahu ma taqaddama dhanbi. Mengantarkan jenazah Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa yang mengantarkan jenazah Sampai menyolatkan Maka dia mendapatkan satu kirat Barang siapa yang mengantarkan jenazah Sampai dia menguburkannya Maka dia akan mendapatkan dua kirat Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud pahala satu kirat? Qala mislu jabali Uhud. Nabi SAW mengatakan seperti sebesar gunung Uhud. Nabi SAW menyatakan tentang memberi makan kepada fakir miskin. Belum berkata kepada para sahabat, ala adulukum, ala matahu khotoya, wa jannah. Maukah kalian aku sebutkan kepada amalan yang bisa memasukkan kamu ke surga dan menghapus dosa kalian apa? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Solu fil lain wa nasuniyam wa atimul miskin. Maka Nabi SAW mengatakan, beri makan orang miskin dan sholat di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Adapun tentang menengok orang sakit, Nabi SAW mengatakan tidaklah orang berada di dekat orang sakit. Secara otomatis dia mendoakannya dan dia memberikan kabar gembira kepadanya. Ilahu firyadul jannah. Kecuali dia sedang berada di taman surga katanya. Jadi barang siapa yang menengok orang sakit yang memberikan kabar gembira, menjadikan dia gembira, memberikan motivasi kesehatan, mendoakannya, maka dia sedang berada di mana? Di tamannya surga. Subhanallah. Ini empat amanah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini bahwa orang yang dimaksud mafatihul khair orang yang senantiasa terbuka kebaikannya, bersegera kepada kebaikan, terdepan dalam kebaikan. Dan ini sulit kecuali orang-orang yang khusus yang Allah Taala berikan taufik. Sebagaimana para sahabat memberikan contoh terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Sejarah membuktikan tentang tiga sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman di perang Usairah, di perang musim paceklik pada tahun 9 Hijrah. Itu perang Tabuk. Apa yang terjadi di antara tiga sahabat itu? Maka tiga sahabat itu berlomba ingin menjadi orang yang paling banyak sodakohnya maka Umar Ibn Khattab mensodakohkan setengah hartanya. Dan Utsman mensodakohkan satu per tiga hartanya. Dan mereka berdua datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, mudah-mudahan hari ini aku menjadi orang yang paling banyak sodakohnya. Lalu mereka bertanya tentang Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar? Maka Nabi SAW mengatakan Abu Bakar menginfakan, mengsodokokan seluruh hartanya. Dia meninggalkan istri dan eh, itu adalah kepada Allah Ta'ala. Maka Abu Bakar orang yang paling banyak sodokonya waktu itu. Maka Umar dan Utsman mengatakan, Wallahi la usabiku ka'abada. Demi Allah wahai Abu Bakar, aku tidak bisa mendahului kamu dalam setiap kebaikan. Dan ini ketika perang Musairah di waktu yang sangat tepat sekali. Nah, maka dibuktikan orang-orang yang terbaik di zaman Nabi Sallam ketika perang Musairah itu orang-orang yang merupakan pilihan Nabi Sallam dan pilihan Allah Ta'ala ada empat kelompok disebutkan dalam surah Al-Taubah yang pertama, yang dia berangkat dengan hartanya dan bisa memberangkatkan orang lain. Jadi dia berangkat perang, senjatanya sendiri, perlengkapannya sendiri, untuk makannya sendiri, dan beliau bersodakoh untuk sahabat yang lain agar perangkat. Jadi angkat apa? Agar berangkat. Kelompok yang kedua yang memberangkatkan orang lain dan memberikan sodako Maka ini masuk dalam hadis man jahaza gozian pakot goza. Karena ada uzur dia tidak berangkat. Tapi dia ngasih sodako untuk berangkat orang lain. Kelompok yang ketiga yang memberangkatkan dirinya sendiri. Dia tidak mampu memberangkatkan orang lain karena hartanya cukup untuk dirinya sendiri. Kelompok yang keempat yang datang kepada Nabi Sallam minta untuk diberangkatkan dan tidak punya apa-apa. Maka Nabi Sallam menolak mereka dan mereka menangis. Disebutkan dalam surah apa? At-Taubah. Mereka menangis. Wa ainhum tadumum. Uh, mereka menangis. Kenapa? Karena tidak dapat kesempatan. Nah kalau kita hari ini ada masjid mau dibangun, alhamdulillah saya tidak dapat undangan. Katanya. Alhamdulillah saya tidak dapat proposal. Kalau para sahabat menangis tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Karena mereka berlomba. Karena tentunya perang perlu persenggapan, perlu persenjataan, perlu perbekalan. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan dan tidak bisa diberangkatkan pulang dengan menangis. Adapun orang-orang yang munafik lain. Gitu. Nah ini orang pilihan di zaman Nabi SAW seperti ini. Mereka senantiasa. Mereka senantiasa berlomba. Sehingga tentunya para sahabat itu terbuka kebaikan-kebaikan itu. Kita berikan contoh terakhir ini dalam poin pertamanya ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Beliau seorang sahabat yang tidak ingin kebaikan itu sirna pergi dan kesempatan itu adalah pergi. Dikisahkan di dalam hadis yang sahih dan para ulama sejarah menyebutkannya bahwa ketika Nabi Sallam mendekati masa wafatnya, itu akan memberangkatkan tentara Usama untuk mendatangi suatu daerah untuk dituntut mereka masuk Islam. Tetapi belum diberangkatkan, maka Nabi SAW wafat. Jadi Nabi SAW punya perencanaan untuk memberangkatkan jais, untuk memberangkatkan bala tentara. Tapi tidak jadi karena keburu apa? Maka Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Lalu terjadilah fitnah di masa beliau ada yang mengaku jadi nabi palsu. Ada yang murtad. Ada yang tidak ingin menunaikan zakat. Dan mereka berkumpul dalam satu tempat. Maka Nabi Sal apa apaan? Maka Abu Bakar As-Siddiq menghadapi fitnah ini. Fitnah yang sangat dahsyat di zamannya. Maka akhirnya beliau membagi bala tentara kepada dua untuk menyelesaikan fitnah yang pertama ini. Sehingga waktu itu terbunuh beberapa sahabat termasuk penghafal-penghafal Quran yang menjadi juga satu motivasi sebab dikumpulkannya Quran waktu itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq tetap memberangkatkan tentara Usama. Maka Abu Hurairah pun sempat protes, artinya bertanya kepada Abu Bakar. Dan sejumlah para sahabat pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana mungkin engkau mengantar apa meng, memberangkatkan tentara Usama sedangkan kita sedang menghadapi fitnah ini?" Maka Abu Bakar menjawab dengan dua jawaban. Beliau mengatakan, aku tidak ingin kebaikan yang telah direncanakan oleh Nabi SAW meninggalkannya. Dan aku tidak ingin untuk meninggalkan sesuatu yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Karena jika aku meninggalkannya, maka aku sesat. Maka Abu Bakar mengirim dua pasukan, tentara Usama dan tentara untuk menyelesaikan masalah fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada dua pasukan itu. Nah, kenapa? Para ulama menjelaskan, Imam bin Taimiyah menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertama, komitmennya kepada sunnah. Komitmennya kepada kebaikan. Di mana beliau tidak ingin bergeser, meninggalkan kebaikan, yang telah Nabi SAW itu gariskan. Dan tidak ingin sesuatu sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, beliau meninggalkannya. Maka beliau pun dengan keyakinan tawakal kepada Allah akan mendapatkan kemenangan. Maka Allah memberikan kemenangan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan lihatlah di sini, himmah aliyah mereka kepada setiap kebaikan. Dan mereka tidak ingin bergeser dari setiap kebaikan. Dan inilah para sahabat ridwanullahi taala. Nah, kemudian buktinya apa lagi? Contoh-contoh yang tadi mereka senantiasa bertanya apa? Ayul amal abdol. Amal mana yang paling abdol? Ayu sodakotul abdol. Sodakoh yang mana yang paling abdol? Ayu jihadil abdol. Jihad yang mana yang paling abdol? Senantiasa para sahabat itu bersegera berlomba dalam kebaikan. Berbeda dengan kita hari ini kita senantiasa meminta mungkin yang paling murah, paling sederhana gitu. Para sahabat meminta yang terbaik. Nah. Sedangkan bahasan yang terakhir, bahasan yang kedua dari bahasan kita yaitu bahasan mafatihul khair dalam makna sebagai sebab pintu kebaikan. Yang menjadi wasilah pintu kebaikan. Nabi SAW mengatakan berbahagialah barang siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab pembuka pintu kebaikan. Jadi yang dijadikan sebab pintu kebaikan. Kita masuk di mana? Mesti masuk kepada poin-poin yang saya akan sebutkan nanti. Imak sebagiannya, imak kebanyakannya. Siapa saja yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan. Yang wajib kita menghormati mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala seolah-olah kalau tidak ada mereka belum tentu kebaikan ada dalam diri kita. Siapa mereka ini? Yang pertama, al-anbiya warusul Poin yang pertama dan poin yang utama mereka adalah para nabi dan para rasul. Kenapa dikatakan begitu? Karena Allah Ta'ala menjadikan para nabi, para rasul pintu kebaikan. Sebab kebaikan itu berada di tengah mereka. Kebaikan itu berada dengan mereka dan Allah Ta'ala membukakan kebaikan melalui pintu mereka. Allah menurunkan wahyu melalui mereka. Allah menurunkan hidayah melalui mereka. Maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengungkapkan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa kebutuhan manusia kepada para nabi dan kebutuhan manusia untuk mengetahui apa yang dibawa oleh para nabi melebihi kebutuhan kita kepada matahari, air, dan makanan. Kalau kita tahu bumi ini akan mati kalau tidak ada matahari, kalau kita tahu kalau manusia tidak makan dan tidak minum akan mati, maka ingatlah bahwa kebutuhan manusia kepada para nabi, kebutuhan manusia mengetahui apa yang dibawa oleh para nabi melebihi itu semua. Karena barang siapa yang tidak mendapatkan bagian yang tadi, air, makanan, matahari, dia cuma akan hancur di dunia saja. Dan celaka di dunia saja. Tapi barang siapa yang tidak tahu apa yang dibawa oleh para nabi, yang tidak mengenal nabinya, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Lihatlah Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya. Waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin Allah berfirman dan kami jadikan mereka sebagai aima, sebagai suri tauladan para pemimpin yang membimbing manusia kepada petunjuk itu dengan perintah kami lalu kami wahyukan kepada mereka perbuatan perbuatan baik jadi Allah taala mewahyukan kepada mereka tentang perintah-perintah wahyukan kepada mereka tentang amal soleh Maka para nabi, para rasul adalah pembuka kebaikan. Nah, saya akan memberikan misal dua ya. Tentang bagaimana nabi kita Muhammad SAW dan para nabi. Contoh yang sangat besar bahwa para nabi adalah pembuka kebaikan. Ketika Nabi SAW datang ke Taif berdakwah dan menginginkan keluarga Taif ataupun kampung Taif itu memegang Islam, tapi ternyata apa yang diinginkan oleh Nabi Sallam pada waktu itu tidak tercapai. Maka beliau dilempari sampai beliau luka dan sebagian giginya rontok. Maka malaikat Jibril menawarkan kepada baginda Nabi Sallam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, maukah engkau bantu agar aku melemparkan gunung ini untuk melenyapkan ahlu taif? Maka Nabi Salam mengatakan tidak. Aku berdoa kepada Allah. Semoga dari generasi mereka muncul orang-orang yang membela agama ini. Lihat ya, mafatihul khair. Karena Nabi Sallam berdoa kepada Allah agar ahlu taif masuk Islam generasi setelahnya masuk Islam. Maka ternyata jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala mereka masuk Islam setelah. Kisah yang kedua. Amr Ibn Tufel Ad-Dausi. Itu salah seorang sahabat dari Daus. Dan Daus ini dikenal kesyirikannya. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga nanti wanita-wanita Daus mereka berputar-putar di kuburan dengan menyembah kuburan. Nah di situ, Maka dia masuk Islam. Amr ibnu Tufel ad-Dausi radhiyallahu taala masuk Islam. Lalu setelah beliau mengucapkan kalimat syahadatain dan memahami bagian dari Islam, lalu beliau izin kepada Nabi Sallam akan pulang lagi ke kampungnya untuk berdakwah. Ternyata beliau berdakwah terus tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Maka beliau kembali kepada Nabi Sallam. Ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga Allah menghancurkan Abu Dawus. Ya Allah, ya Rasul. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku telah mendoa apa mendakwahi mereka, aku telah mengajak mereka, tapi mereka malah menghina, mereka menghardik saya. Tolong engkau berdoa kepada Allah semoga dihancurkan mereka. Apa doa Nabi Sallam? Tidak. Beliau berkata apa? Allahumma di dausan. Wa'ti ilaihim. Hai Amr. Doa aku berbeda dengan apa yang kamu inginkan. Aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga engkau tunjukkan daus. Dan diperintahkan pergi lagi, pergi lagi. Coba lagi ke sana. Maka beliau datang lagi ke sana maka ahli sejarah mengatakan tidak seorang pun tersisa yang masih musyrik. Semuanya masuk Islam satu kampung itu. Nah ini mabatihul khair. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala walaupun akan disebutkan nanti. Terkadang antum saya justru menjadi penghalang orang lain. Masuk kebaikan. Kenapa? Imma bisyiddatihi, imma keras Ima ahlak kita tidak menggambarkan ahlak ahli sunnah. Sehingga banyak orang awam yang ingin baik tapi terhalang dengan sikap kita. Dengan sikap keras, dengan lidah kita, dengan penampilan kita dan sebagainya. Tapi Nabi SAW melihat dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya membuka banyak orang masuk Islam dan ini yang dinamakan mafatihul baik. Ini adalah kelompok yang pertama yaitu para nabi, para rasul. Kelompok yang kedua yang mereka termasuk mafatihul khair as-sahabah al-kiram ajmaun para sahabat yang mulia. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in fi tariqi talaqiddin dalam menjelaskan cara kita mengambil agama. Belum mengatakan orang yang mengambil agama dari Nabi SAW ada dua kelompok. Kelompok yang pertama biduni wasito orang yang mengambil agama dari Nabi SAW dengan tanpa perantara. Siapa mereka? Para sahabat. Yang kedua adalah para tabiin dan kita semua yang menggunakan perantara melalui sahabat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli sunnah menetapkan kaidah bahwa menghormati, memuliakan, mengagungkan para sahabat bagian dari iman. Dan mencela, membenci para sahabat bagian dari kekufuran. Maka dengan itulah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Imam atau Hawi mengatakan Tidak mencela para sahabat ila munafik Maka oleh sebab itu orang-orang Rafidah min sulalatil munafikin. Oleh sebab itu orang-orang Rafidah yang mereka mencela para sahabat, menggibah para sahabat mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang munafik. Ya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab para sahabat itu pembuka pintu kebaikan. Nah mari kita apa merenung dengan mentadaburi ya. Para ibu, para bapak, dari manakah kita bisa wudhu yang benar? Dari manakah kita bisa sholat yang benar? Dari manakah kita bisa menunaikan ibadah haji yang benar? Dari mana kita bisa tahu tentang kaifiah mandi janabah? Kalau bukan dari para sahabat. Dan mereka memiliki dua kegigihan tentang agama ini. Gigih mempelajarinya, mengamalkannya, dan gigih mendakwahkannya. Lihat contoh-contoh ini Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Di dalam Kitabul Gulmarom, dalam kitab-kitab yang lainnya disebutkan di antara hadis yang paling lengkap tentang sifat wudhu adalah hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid. Bagaimana Utsman radhiyallahu taala anhu? Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudhu. Setelah itu bagaimana? Di tengah-tengah para sahabat dan sebagian para tabiin beliau nyuruh pembantunya itu Humron. Di mana Utsman radhiyallahu taala anhu meminta bezana berisi air. Wahai Humron katanya. Tolong hidangkan atau hadirkan kepadaku satu bezana air. Fa'ak fa'ala ayadai Fagosalahuma salah sama rotin Lalu beliau menuangkan air ke telapak tangannya, maka beliau mencucinya tiga kali. Patamad madho wastan sarosalasan. Maka beliau berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya tiga kali. Subhanallah. Maka salah wajah salasan. Lalu beliau mencuci wajahnya tiga kali. Semoga salah yadahul yumna salah sama rotin. Thumma yusra mislu dhalik. Thumma masa habi ra'sihi. Thumma ghassala rijlahu yumna ilal al salah sama ratin Thumma yusra mislu dhalik. Thumma qala man tawabba'a nahwa wudui hadha Gufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Umran menceritakan beliau meminta air satu bezana Lalu beliau menuangkan ke telapak tangannya mencuci tiga kali, berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Lalu mengusap kepalanya, maaf, lalu mencuci mukanya, lalu beliau mencuci tangannya yang kanan dulu tiga kali, yang kiri tiga kali. Lalu mengusap kepalanya, lalu mencuci kakinya. Lalu beliau mengakhiri, lihat akhirnya apa? Siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, karena aku melihat Nabi SAW seperti ini maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala meminta kepada salah seorang di antaranya bezana air. Lalu beliau mempraktekkan bagaimana wudhu. Nabi SAW maka dalam riwayat Abdullah bin Zaid disebutkan kaifiyah mengangkat apa mengusap kepala. Bada abi muqaddami Jadi beliau memulai dengan apa? Bagian kepala depannya. Thumma dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian sampai apa? Tekuknin. Thumma rajahum ila badik minum. Kemudian mengembalikan lagi ke depan. Demikianlah katanya aku melihat Nabi Sallam berwudu. Lihat ya, kegihan para sahabat. Nah sekarang antum dengan saya, kalau udah taklim antum pernah nggak ngajarin sama tetangga sama istri? Setelah taklim, antum mampu merekam apa yang dijelaskan? menulis apa yang dijelaskan kepada tetangga, kepada anak, kepada istri. Kalaulah agama dipelajari seperti kata hari ini, mungkin tidak akan sampai kepada generasi setelahnya. Tapi para sahabat lain, mereka kegigihan lain. Misal yang lain, Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu taalaanhu. Beliau menceritakan solat dari mulai mengangkat tangan. Mengangkat tangan bagaimana? Beliau meriwayatkan ada dua riwayat sampai ujung telinganya dan bahunya. Jadi kalau antum solat begini salah. Allah solat sini. Sini. Kalau antum solat begini keliru. Hadwa kibaihi au Salah. Kalau begini juga salah. Ada lagi yang gini salah. Allah Allah. Wa'il ibn Hujin mencontohkan bagaimana sampai meletakkan tangan. Allah sendiri ini. Bukan begini. Bukan begini. Sampai mencontohkan bagaimana ruku. Ruku dijelaskan. Coba, kalau kita kan sulit banget ya sampai diceritakan bagaimana Boroha tahu meletakkan telapaknya di atas lututnya. Wafaraja asobi'ah dan beliau merenggangkan apa? Jari-jarinya. Ka'anu kopi dunalima maka beliau menggenggamkannya. Jadi digenggamkan digenggamkan ini. Ke lutut digenggamkan. Lalu merenggangkan siku dari lambung. Lalu meratakan apa? Punggungnya dengan kepalanya, tidak menengadah, tidak berunduk. Sehingga diwetkan dalam riwayat yang ikhtilaf para ulama tentang sahihnya, kalaulah sesok di apa diletakkan akhir, maka tidak akan jatuh Saking lurusnya. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana tasyahud. Duduk. Tasyahud bagaimana? Tasyahud awal. Pajalasa sa'ala rijrihil yusra. Wana sobal yumna. Maka beliau duduk di kaki yang kiri. Dan menjadikan berdiri telapak kaki yang kanan. Wawadu'a yadahul yumna ala fahdihil yumna. wawado wadu'a yadahul yusra ala fahdihil yusra Lalu menceritakan tangan yang kanan wahalakob bil hinsir wal binsir beliau melipat jari manis dan kelingkingnya. Walah bil usbu wasababa. Apuan bil sabab bil usto wal ibham. Lalu beliau membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari. Wa asyara bi Lalu berisyarat dengan telunjuknya. Mesti begini, bukan begini. ya. Isyarat, sidda, ini. Coba beliau menceritakannya gimana tasahud. Ini agama. Dan ini para sahabat Ridwanullah Ta'ala. Bagaimana agama diterima oleh mereka dan bagaimana agama itu disampaikan oleh mereka. Malik ibnu Hayris radhiyallahu taala anhu dengan 20 orang sejawatnya ya tanah wabun mereka bergantian satu dengan yang lainnya datang kepada Nabi SAW karena Malik bin Hayris itu termasuk sahabat yang berada di pinggiran Madinah jadi jauh ke Madinah jauh dari Masjid Nabawi waktu itu maka mereka bergantian 20 orang 20 orang Belajar kepada Nabi SAW. Bahkan sejumlah para sahabat sampai mengutus khusus sejumlah sahabat. Ada ketuanya. Ada imam safarnya. Datang kepada Nabi SAW. Bertanya tentang Islam bertanya tentang amal yang paling penting. Maka Nabi SAW mengatakan, syahadat, sholat lima waktu. Lalu mereka bertanya, apakah ada yang lainnya? Tidak kecuali kalau kalian akan melakukan sunnah. Baru mereka pulang. Mereka mengajarkan sholat lima waktu, mengajarkan zakat, mengajarkan puasa, mengajarkan haji. Nah, para sahabat. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Para ulama seperti Imam Malik dan ulama-ulama yang lainnya menjelaskan tidak ada orang yang mencela para sahabat kecuali punya tujuan menghancurkan Islam. Al-Imam Nasai rahimahullahu taala menjawab sebuah pertanyaan dari sekelompok orang tentang imam tentang sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Karena di situ telah ada fitnah tentang Rafidhah. Maka ada orang bertanya kepada beliau, "Apa pendapat kamu tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu?" Faqala, "Al-Islamu kaddan." Islam itu seperti rumah. Dia punya pintu. Jadi rumah punya pintu. Tidak ada orang yang mengetuk pintu kecuali dia ingin masuk rumah. Maka beliau mengatakan tidak ada orang yang berbicara sahabat kecuali ingin menghancurkan Islam. Tidak ada orang yang menceritakan dan mencaci Muawiyah kecuali ingin mencaci seluruh sahabat. Dan tidak ada orang yang mencaci sahabat kecuali ingin merancurkan Islam. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Para ulama menjelaskan yang mencela sahabat apalagi mengkafirkan sahabat, dia adalah kafir. Maka Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan bahwa sahabat itu semuanya kafir kecuali empat orang mereka kafir dihukuminya. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan ketika Nabi SAW wafat maka seluruh sahabat murtad kecuali empat orang saja. Ammar, Salman, Abu Dar, dan Mikdad. Ibnu Aswad radhiyallahu taala maka mereka adalah kafir. Tidak ada orang yang mencela sahabat kecuali akan mencela Islam karena pintu Islam adalah sahabat. Maka saya sering menjelaskan kalimat Man akhadha din laisa minas sahabah faqad akhadha din minal iblis laknatullah. Barang siapa yang mengambil ilmu agama bukan dari sahabat, tidak melewati sahabat, maka dia telah mengambil agama dari iblis laknatullah. Karena agama ini tidak sampai kepada kita lewat mimpi tetapi lewat riwayat. Dan riwayat yang pertama adalah sahabat ridwanullah taala Nah, maka barang siapa yang mencela sahabat, yang menghina sahabat, mereka adalah hanyalah orang-orang zindik. Orang-orang yang buruk dan ingin menghancurkan agama. Nah, Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Syiah dan orang-orang orientalis dan sebagian umat Islam pun terekayasa seperti meragukan Abu Hurairah, meragukan Abdullah bin Abbas, meragukan Aisyah. Katanya Aisyah ini kan masih kecil, Ibnu Abbas ini masih kecil. Tidaklah seseorang meragukan sahabat kecuali akan meragukan Islam. Para ulama juga menjelaskan dan saya pernah menjelaskan tentang perangkap Syiah. Jadi bagaimana orang Syiah itu mengelabui kaum muslimin untuk masuk agama Syiah. Langkah mereka itu ada empat. Dan ini perlu diwaspadai oleh setiap di antara kita. Bagaimana orang Syiah merekrut manusia agar masuk syiah secara khusus adalah ahlu sunnah maka ada empat langkah langkah yang pertama mereka mempropagandakan cinta ahlul bait dan kita pun tahu bahwa kita wajib mencintai ahlul bait memuliakan ahlul bait yang mukmin yang ahlu sunnah tetapi orang-orang syiah Ketika mempropagandakan poin yang pertama ini punya tujuan khusus yaitu dua tujuan utama. Yang pertama, mereka ingin mengajarkan kepada ahli sunnah, kepada kaum muslimin, bahwa ahlul bait itu hanya Ali, Hasan, Hussein, Fatimah. Dan yang lainnya tidak diakui termasuk istri Nabi Salam dan yang lainnya. Yang kedua, mereka punya tujuan supaya tidak mengakui sahabat. Jadi tidak mengakui apa sahabat yang lainnya. Dan tidak mengakui kebaikan-kebaikan sahabat yang lainnya. Oleh sebab itu, mereka ingin menetapkan poin yang sangat penting. Ketika menyebarkan tentang masalah cinta Ahlul Bait bahwa yang berhak menjadi imam itu hanya satu yaitu Ali dan imam yang setelahnya dari keturunan Ali. Dan imam yang lainnya, keimamahan yang lainnya, kekhilafahan yang lainnya tidak diakui. Ini tujuan utamanya. Maka dengan sebab itu orang-orang Syiah itu untuk poin pertama ini menempuh dua perkara. Yang pertama mereka menggunakan hadis-hadis sahih tetapi diselawengkan maknanya. Seperti kisah-kisah mungkin antum mendengar tentang kisah Godirhum yang mereka agung-agungkan di mana orang-orang Syiah meyakini Godirhum itu hari pengangkatan Ali sebagai imam. Tapi ini dusta. Kisah Godirhum ada dalam hadis yang sahih. Kisah Godirhum ini, Godirhum ini sebuah tempat antara Mekah dengan Madinah. Dan di antara Madinah dengan Godirhum sekitar 250 kilo. Dan ini kejadiannya ketika Nabi Sallam pulang dari Mekah, dari Haji Wada, maka berhenti dulu di tempat yang dikenal Godirhum. Dan Nabi SAW menyampaikan sebuah wasiat dan nasihat, bukan wasiat imamah, tapi nasihat kepada para sahabat. Salah satunya riwayat di mana beliau mengatakan, "Man kuntu waliyahu ali waliyahu." Barang siapa yang aku adalah walinya, ini yang dicintainya, maka cintailah Ali. Radhiyallahu taala maka orang Syiah menyelewengkan maknanya. Barang siapa yang aku imamnya maka Ali adalah imamnya. Padahal tidak sesuai dengan bahasa Arab dan cerita hadis ini. Gitu. Karena tidak mungkin mengangkat Ali sebagai imam di tempat yang terpencil. Kalau akan mengangkat imam Ali sebagai khilafah, khalifah setelahnya, mestinya diangkatnya di mana? Di Arafah. Yang para sahabat tahu semuanya, kaum muslimin tahu semuanya. Dan waktu itu tidak kurang dari seribu orang yang haji. Sementara yang kedua mereka mengetengahkan hadis-hadis palsu dan membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Ali supaya timbul opini di tengah-tengah kaum muslimin bahwa ilmu hanya dari Ali saja. Seperti hadis Ana madatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dimaksudkan oleh orang-orang Syiah bahwa agama ini tidak sah kecuali diambil dari Ali saja. Dan mereka tentunya kadzabun, mereka para pendusta, membuat hadis-hadis palsu. Ya. Bahkan keutamaan yang sangat tidak mungkin dikatakan Kholiqtu ana wa harun wa ali min tinin wahidin. Di mana ada hadis yang palsu yang mereka senantiasa sebutkan juga, aku dan Harun dan Ali diciptakan dari satu genggam tangan. Maka dalam akidah Syiah ada yang dinamakan akidah tutoina. Dan ini cara mereka. Cara yang kedua, mereka membuat kisah-kisah palsu, cerita-cerita bohong bahwa ahlu bait itu terbolimi. Untuk apa? Untuk menaruh simpati, emosi di kalangan kaum muslimin benci kepada para sahabat. Di mana dikisahkan ahlul bait ini terdolimi oleh Abu Bakar, oleh Umar, tidak diberikan ini dengan itu. Cerita-cerita palsu, cerita-cerita bohong. Supaya apa? Menyuntik emosi, kebencian. Langkah yang ketiga lebih berbahaya dari tadi apa? Bikin ragu kaum muslimin. Seperti dikatakan Quran yang ada di Sa'il Sunnah ini tidak asli, ada pengurangan, ada penambahan. Bahkan ada sekte Syiah yang dinamakan Gurobiyah. Yang mereka menyatakan bahwa malaikat Jibril itu salah alamat. Ya. Mestinya menyampaikan wahyu kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang Syiah Gurobiyah, karena Ali ashbahu bi Muhammad. Keadaan Ali itu wajahnya persis Muhammad. Kal Gurobi bil Gurob, saking persisnya, saking samanya berdekatannya seperti gag, burung gagak dengan burung gagak. Maka Allah menyuruh apa malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Ali. Pagol atau Jibril. Maka Jibril salah alamat. Akhirnya disampaikan kepada Muhammad tidak kepada Ali radhiyallahu taala bikin cerita palsu. Supaya ragu. Menjadi kita ragu tentang agama ini, tentang para sahabat dan semuanya. Poin yang keempat yang harus diingat oleh kita termasuk oleh para pemimpin kita. Bahwa orang Syiah ini akan sampai kepada tujuan utamanya apa? Nasbul adawah. Wasab dima. Di mana orang-orang Syiah ini akan sampai kepada tujuan utamanya itu apa? Menanamkan kebencian. Menanam permusuhan dan menghalakan darah kaum muslimin. Kenapa sampai kepada poin ini? Karena orang Syiah punya tiga dasar untuk ahli sunnah. Pertama, setiap orang yang tidak meyakini keimamahan Ali dan imam sebelah setelahnya dia kafir. Jadi para bapak, para ibu ini kafir. Siapa yang tidak mengimani kepada imam 12 bahwa Allah telah mengangkatnya, bahwa Nabi SAW telah menunjuknya, maka kafir. Karena dalam riwayat yang ada dalam mereka dalam Al-Kafi dan semisalnya, mereka mengatakan bahwasanya yang mengingkari keimamahan seperti mengingkari kenabian. Bahkan Khomeini mengatakan kedudukan imam lebih abdol dari kedudukan para nabi. Dia berkata dalam satu bukunya, "Wa min darurati aqidatina anna li a'immah li a'immatana maqaman mahmudan la yablughu balakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun." Dia mengatakan di antara pokok keyakinan kami seolah-olah Khomeini mengatakan seseorang tidak dikatakan Syiah kecuali memiliki keyakinan ini bahwa untuk imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para nabi dan para malaikat. Nah, kenapa mereka mengatakan bahwa kedudukan imam yang 12 lebih abdul dari kedudukan para nabi? Sebab para nabi itu mendapatkan wahyu lewat Jibril. Sedangkan mereka langsung katanya dari Allah tanpa perantara Jibril. Yang kedua, para nabi, para rasul itu khianat tidak menyampaikan wasiat Ali. Nah, ini lihat. Yang kedua karena mereka menghalalkan darah ahli sunnah. Darah nasibi. Jadi ahli sunnah itu darahnya halal. Bahkan mereka mengatakan membunuh satu orang ahli sunnah lebih baik ketimbang membunuh seribu orang Yahudi. dan mereka menganggap ahli sunnah itu najis. Maka oleh sebab itu orang yang fanatik tidak akan menikahkan seorang syi'i kepada ahli sunnah karena beda kasta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mengetahui pembuka pintu kebaikan itu adalah para sahabat karena melalui mereka kebaikan ini ada dan sampai kepada kita jihadnya mereka. Ya. Saya akan berikan satu dialog mudahnya dalam sebuah buku minal qabli ila minal qalbi ila qalbi. Jadi dialog dengan orang Syiah dengan renungan hati. Kalau orang Syiah mengatakan para sahabat kafir, tanyalah dengan hati terbuka, akal yang sehat, kalau begitu Anda masuk Islam lewat siapa? Kalau dia mengatakan para sahabat kafir, maka secara otomatis yang mengislamkan dia adalah orang kafir. Kenapa? Sebab Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia para sahabat yang membuka Rum, yang membuka Romawi, yang membuka Farsi, para sahabat yang diutus Muad ke negeri Yaman, Bahkan seorang sahabat di antaranya Abu Ayub Al Ansori sampai ke Andalus. Semuanya sahabat. Lalu tanya dengan akal yang sehat, dengan hati yang terbuka. Tanya, peperangan yang terjadi dari zaman ke zaman, peperangan siapa itu? Yang perang dengan Romawi, yang perang dengan Parsi. Yang perang dari zaman ke zaman, Salahuddin Al-Ayubi, kemudian apa? Ziyad bin Tariq, Muhammad Al-Fatih, peperangan antara siapa? Kalau dikatakan sahabat kafir, maka tidak pernah di dunia ini ada peperangan mukmin dengan tab dengan dengan kafir. Jadi tidak pernah terjadi peperangan antara mukmin dengan kafir. Kalau sahabat itu apa? Kafir. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Para ulama mengatakan Tidaklah seseorang masuk syiah di pagi hari kecuali sorenya akan lebih tolol dari kambing piaraannya. Ya karena tidak masuk akal. Gitu. Agama yang tidak masuk akal. Kalau mengkapirkan para sahabat. Tanya yang ketiga. Siapa nenek moyang kamu? Orang kafir mumin. Ada nggak yang setuju kalau antum dikatakan nenek moyang kamu kafir? Gak ada yang setuju. Mesti kita akan mengatakan nenek moyang kita mukmin, nenek moyang kita muslim. Nah orang Syiah yang mengkapirkan semua itu. Siapa nenek moyang mereka? Jadi siapa nenek moyang mereka? Apalagi kalau antum baca ayat وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم Antum pernah membaca ayat ini? Surat apa? Surat apa? Surat An-Nur Atau surat apa ini? Ayat 55 wa adallahu ladina amanu minkum wa amilu salihat la yastahlifanahum fil ardi kama stahlafa ladina min qablihim Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Mereka akan dijadikan khalifah. Mereka akan memimpin dan seterusnya mananya. Timbul pertanyaan yang sederhana. Antum dialog dengan orang Syiah. Apakah Allah akan menepati janjinya jika Allah berjanji? Apakah mungkin ketika Allah berjanji Allah akan mengingkari janjinya? Orang sehat akan mengatakan tidak mungkin. Bagaimana Allah mengatakan wa'adallahu ladina amanu minkum. Kalau sahabat dikafirkan berarti tidak ada yang pernah terjadi ayat ini gitu. Karena tidak ada yang jadi khalifah. Kalau tidak diakui kehilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, Muawiyah dan seterusnya. Lalu siapa yang dijanjikan oleh Allah Taala dalam ayat ini? Apakah menuntun, eh, apa, menunggu nanti itu apa apa yang dinamakan dengan Imam Mahdi? Itu tidak mungkin. Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala dalam buku kecil antum baca karangan Syekh Utsman Humis, Hafizahullah Taala minal qalbi ilal qalbi dialog dari hati ke hati gitu dengan orang Syiah. Karena kalau kita bawakan dalil tadi, itu sungguh ya dialog kecil pun akan bisa membantah bagaimana <clears throat> mereka mengkapirkan para sahabat ridwanullahi taala alaihi. Ya. Dan itu dimuka apa dibuat apa di dimuat dalam buku itu. Silakan untuk baca dan sudah diterjemahkan. sudah diterjemahkan. Yang keempat, yang ketiga maaf. Siapa mereka pembuka pintu kebaikan? Humul ulama ar Kelompok yang ketiga yang merupakan pembuka pintu kebaikan adalah para ulama, Rabbaniyun. Kenapa dikatakan para ulama sebagai pembuka pintu kebaikan? Karena Rasulullah telah menyatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan ingat para ulama dikatakan pembuka pintu kebaikan dari beberapa sisi. Saya akan sebutkan dua sisi penting. Para ulama adalah merupakan wasilah pembuka pintu kebaikan dari dua sisi. Yang pertama, seluruh kebaikan disampaikan oleh ulama. Antum saya, para ibu, para bapak yang hadir di sini dengan saya tahu kebaikan lewat ulama. Ulama yang mereka menghafal hadis, ulama mereka yang menghafal Al-Quran, Ulama yang mereka tahu tentang tafsirnya. Ulama yang tahu tentang istimbatnya. Maka kebaikan ada di sisi mereka. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka duduklah dengan ulama. Bertanyalah kepada ulama. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la Ini jelas. Yang kedua sederhananya kita tahu bahwa kebaikan akan muncul di mana saja selama ada ulama itu. Kenapa? Karena seluruh unsur alam semesta ini berdoa untuk ulama. Rasulullah SAW menyatakan, Inna wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ard wal hud wa namlah fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah Baginda Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Allah Para malaikat Penduduk langit Penduduk bumi Ikan-ikan yang ada di lautan semut-semut yang ada di sarangnya. Mereka akan bersolawat kepada ahlul ilmi yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka tumaninahnya bumi ini, diamnya bumi ini, berkatnya bumi ini. Karena solawatnya makhluk-makhluk kepada ahlul ilmi. Tidaklah kita mengetahui bahwa para malaikat itu ada yang dinamakan malaikat siyahiyun malaikat yang tugasnya berkelana. Mereka mencari halakotul dikir. Dan apabila mereka mendapatkannya, mereka mendapatkan halumu ilaina. Mari ke sini katanya. Doakan ini orang-orang yang sedang belajar. Inal malaikat lata doa jinnya tahu. talabil ilmi ridwan bima Sesungguhnya para malaikat mereka akan mengempaskan sayap-sayapnya dan mereka turun ke majlis-majlis ilmu karena ridho dengan penuntut ilmu Seraya mereka mengatakan Allahumma rahamhum Allahumma gfirlahum. Ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni dosa mereka. Nah kalau kita paham musibah karena dosa, maka ingat istighfarnya para malaikat untuk ahlul ilmi. Bahkan para ibu para bapak seandainya para ibu para bapak tidak menghormati ahlul ilmi, maka semut-semut dan ikan-ikan di laut menghormati mereka. Sebagaimana dalam hadis yang tadi, Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala kalau kita sadar, para ulama telah menjelaskan, kasih sayang ulama melebihi kasih sayang kedua orang tua. Kenapa? Sebab umumnya kasih sayang kedua orang tua hanya urusan dunia. Berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan makan, berkaitan dengan kesehatan saja. Tetapi para ulama adalah berkaitan dengan masalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya kalau para bapak yang tidak tahu agama, kalau kita yang tidak tahu agama, rasa khawatir kepada anak hanya urusan dunia, kesehatannya. Tetapi rasa khawatir ulama kepada manusia, rasa khawatir tentang urusan akhiratnya. Maka mereka jihadnya sungguh sungguhnya Dan ini adalah para ulama. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ungkapan kaum muslimin di zaman Sufyan Ibnu Uyainah dan di masa Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala. kala mereka berkata, Majlis Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Majlis Imam Malik lebih baik yang dunia dan seisinya. Wa fi majlis sabuna alfan minal muslimin dan telah hadir di majlis Imam Malik mengajarkan kitab al tidak kurang dari tujuh puluh ribu kaum muslimin. Duduk di majlisnya. Karena mereka menganggap majlisnya lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Habal fi majlis Sufyan sabuna alfan minal muslimin wa qalu khairu min dunya wa ma fiha. Telah duduk di majlisnya Sufyan Ibnu Uyainah tidak kurang dari puluh ribu kaum muslimin dan mereka mengatakan majlisnya lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah ini lihat mereka dengan para ulama. Kemudian yang keempat, di antara yang merupakan pembuka pintu kebaikan hum ulatul umur. Mereka adalah para pemimpin. Tetapi tentunya as-solihun, para pemimpin yang soleh. Al-qaimuna bi ahkamillah. Al-qaimuna bi syariatillah. Yaitu para ulatul umur, para pemimpin kaum muslimin yang mereka menegakkan agama Allah. Maka dengan itu disebutkan dalam hadis yang sahih di antara tujuh kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat satu mil, imamun adil. Yaitu imam yang yang adil. Nah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis Para pemimpin adalah sebagai penjaga-penjaga Allah di dunia ini. Barang siapa yang memuliakannya maka akan dimuliakan kaum tersebut. Barang siapa yang menghinakannya maka kaum tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemimpin yang soleh yang dia memfasilitasi dengan kekuatannya kebaikan-kebaikan maka dia pun adalah termasuk orang-orang yang baik. Poin yang kelima, al-ummahat wal aba yaitu kedua orang tua kita. kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bahwa kebaikan anak kita dan kebaikan generasi kita dengan kebaikan kita maka kedua orang tua kita sebagai bapak dan para ibu sebagai ibu dari anak-anak kita ini menjadi pembuka kebaikan. Saya akan bawakan dua hadis yang mana Rasulullah menyatakan dalam hadis itu Idza mata ibnu adama in qata amalu ila min thalathin shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yadu lahu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mati maka akan terputus amalnya kecuali tiga perkara ya sodako jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh Nabi SAW mengatakan sab'atu asyain jadi sawabuha alal abdi al mu'min wa huwa fi ada tujuh amalan yang akan mengalir kepada seseorang dan dia telah berada di kuburannya apa tujuh amalan itu salah satunya apa aw wala dan salihan yadmulahu di mana seseorang itu meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan dia. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu thalathu banatin." Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, fayuhsinu ilaihinna. Lalu dia berbuat baik kepada mereka, bersikap baik, bersikap lemah lembut, memberikan pakaian, memberikan minum, memberikan tempat tinggal. Kecuali ketiga anak perempuan itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka dan memasukkan dia ke surga. Nah, ini lihat, barang siapa yang dinugerahi anak perempuan, sobar dengan mereka. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang ini harus menjadi catatan penting bagi kita semua khususnya untuk para ibu ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dikisahkan bahwa ada seorang miskinah, wanita yang miskin datang kepada Aisyah meminta makanan dan menggendong dua putrinya. Nah, ketika masuk wanita itu dengan kedua putrinya meminta makanan. Maka Aisyah tidak memiliki di rumahnya kecuali tiga butir kurma. Maka beliau pun mengasihkan semuanya. Dikasih tiga kurma itu. Maka sang wanita tersebut membagi dua kurma untuk dua putrinya. Dan satu kurma untuk dimakannya. Lalu kedua putrinya mengulurkan tangannya menunjukkan bahwa keduanya masih menginginkan kurma itu. Maka sang ibu tidak jadi. Maka dipotong lagi kurma itu dibagikan kedua anak kedua putrinya itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha takjub dengan apa yang diperbuat oleh wanita itu. Maka disampaikanlah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengungkapkan dua ungkapan. Yang pertama, beliau mengatakan tidaklah seseorang diuji dengan kedua anak perempuan Lalu dia sabar kepadanya kecuali dua anak perempuan itu akan menghalangi dia dari api neraka. Dan riwayat yang lain kecuali dua anak perempuan itu mewajibkan dia selamat dari neraka dan mewajibkan dia masuk surga. Subhanallah. Lemah lembut kepada anak. Yang mungkin para bapak, para ibu kita sangat berat dengan apa yang dilakukan oleh seperti beliau. Dan ada hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Nabi SAW mengatakan, Man adroka ibnatan. Barang siapa yang mendapati dua anak perempuan. Di sini menunjukkan mendapati ada dua. Ima kita dapat karena hasil kita dalam arti hubungan kita. Atau kita mendapatkan seorang janda punya anak perempuan. Atau seorang duda nikah dengan seorang duda punya anak perempuan. Lalu kita bersikap baik kepada mereka, kecuali akan menjadikan dia itu sebab masuk surga. Jadi di sini tidak akan ada istilah kekerasan hari ini karena anak tiri ya. Jadi tidak akan ada kisah Ayu Anggara ya. Siapa itu? Yang mengatakan ada cerita itu. Ada nagomannya apa? Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja itu tidak ada. Kalau orang tahu hadis ini, karena dikatakan dalam siapa yang mendapatkan? Imma dia atau dia dinikah oleh seorang duda yang punya anak perempuan dua. Lalu dia berbuat baik, maka akan mengantarkan dia ke surga. Dan kalau kita juga tahu hadis yang mengatakan salah asnaf ada tiga kelompok orang yang akan mendapatkan dua pahala. Ini dalam Sahih Bukhari. Siapa mereka ini? Maka Nabi SAW mengatakan tiga kelompok orang. Pertama, seorang ahlul kitab yang beriman kepada Nabi mereka dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan dua pahala. Yang kedua adalah seseorang yang punya para pekerja. Jadi dia punya perusahaan lalu memperkerjakan orang. Maka dia menunaikan haknya, maka dia dapat dua kebaikan. Yang ketiga siapa katanya? Yang dia punya budak perempuan lalu mendidiknya lalu menikahinya, maka dia dapat dua bagian. Kenapa? Karena mendidiknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala wajib bagi kita untuk menghormati bapak kita. Berbakti kepada orang tua kita. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala saya pernah mendapatkan pertanyaan ke Ustadz. Bapak saya itu tidak peduli sama saya. Dan seingat saya katanya tidak pernah memberikan nafkah karena dia diceraikan, artinya ibunya diceraikan dan dia masih kecil. Apakah saya masih wajib berbakti kepada orang tuaku? Kata saya, gampang untuk menjawabnya apa? Sebab utama kamu ada dari mana? Karena kedua orang tua kamu nikah. Dan dengan sebab itulah ada kamu. Maka ini adalah bagian dari mafatihul khair. Sebagai pembuka pintu kebaikan yang menyebabkan kamu itu ada hari ini. Jadi tidak boleh menyepelekan. Karena jimanya saja mafatihul khair. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan wapibuni ahadikum sodakoh dan dari daging yang kamu miliki ada sodako. Subhanallah. Kita percepat untuk menyisakan pertanyaan. Kelompok yang setelahnya siapa? Humul agniya al-munfikun. Di antara orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan adalah para agniya, orang-orang yang berharta yang mereka mengimpakan hartanya. Jadi orang-orang yang punya harta. Lihat di dalam hadis yang tadi disebutkan ada tujuh perkara yang akan mengalir kepada seseorang setelah dia berada di alam kuburnya. Maka yang enam berkaitan dengan harta. Yang pertama apa? Atau yang limanya? Nabi SAW mengatakan apa? Au nahron ajroha. Sungai yang dia alirkan. Bikin irigasi umpamanya Au bi'ran atau sumur yang dia gali. Para ibu, para bapak, bikin sumur di masjid. Bikin sumur di pesantren. Setiap orang yang wudhu, setiap orang yang sholat, setiap orang yang minum, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan akan mengalirkan kebaikan. Au masjidan banahu atau masjid yang dia bangun. Setiap orang yang sholat di masjid tersebut akan mengalirkan pahala. Aubaitan lid sabil atau orang yang membangun rumah untuk orang-orang yang pengembara, orang-orang yang sedang safar. Setidaknya ustad yang safar umpamanya menyediakan rumah supaya setiap ustad yang ngisi kajian di rumah saya itu dapat kebaikan, dapat musyarakah pahala dengan ilmu yang disampaikannya. Mafatihul khair. Bahkan Nabi SAW mengatakan ingat para bapak li. Hmm, termasuk poin yang tadi. Apa? Au nakhlan zaro'ahu. Atau kurma yang dia tanam. Ya kalau di Indonesia apa? Kelapa yang ditanam oleh kita. Anak-anak kita mengambil setelahnya. Mafatihul khair. Ini orang kaya. Apabila kekayaannya hartanya untuk pembuka kebaikan. Maka berlomba. Kemudian yang seterusnya siapa? Setiap orang yang punya keahlian yang jadi wasilah kebaikan, jadi dokter. Kata Sidul jadi tukang insinyur. Apa saja? Orang jadi dokter. Orang jadi ahli bangunan. Dia tidak dibayar untuk bikin gambar masjid yang bagus, bikin sekolah yang bagus, keahlian apapun yang dimiliki oleh seorang mukmin yang merupakan wasilah kebaikan. Antum ahli IT bikin program. Ya, bikin program sekarang ada program Maktabah Syamilah, ada program terjemahan hadis, apa saja itu mafatih lahir. Nah, kalau di sini ada mahasiswa ya, mahasiswi mungkin. Apa yang antum miliki dari keahlian, dari wasilah kebaikan itu mafatihul khair. Bikin blog untuk ustaz saja gitu. Semua kebaikan. Bikin program. Dan yang terakhir, takut kalau kita jadi orang miskin tidak dianggap sebagai pembuka pintu kebaikan. Siapa? Al-fuqara wal masakinu as-sabirun al-muhtasibun. Dan di antara pembuka pintu kebaikan mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin yang memiliki kesabaran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jangan disepelekan dan jangan dilupakan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Karena mereka menjadi pembuka kebaikan dari dua pintu. Pintu yang pertama, wahai orang-orang kaya, tidaklah kita mengetahui kita bisa mensodakohkan kebaikan ketika ada orang-orang miskin. Sehingga di satu daerah yang semuanya orang kaya kebingungan kepada siapa saya akan mensodakokan harta. Maka ada ada kisah saya dengan seorang ulama dengan orang awam. Dan ini ketawaduan seorang syekh. Ketika saya bertiga ini, maka orang awam ini berkata kepada syekh, ya syekh, alangkah indahnya katanya. Kalau saya seperti syekh punya ilmu, maka Syekh dengan bijak mengatakan, alangkah indahnya di sekitar saya ada orang awam katanya. Sebab saya tidak akan datang dari Saudi, tidak akan datang dari Yordania ke Indonesia kalau di Indonesia itu udah pada pinter katanya. Untung ada orang awam. Maka saya datang ke sini ini nikmat, lima. Maka ini mafatihul khair. Dan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, Sesungguhnya agama ini akan ditolong oleh orang-orang miskin. Dengan apa? Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Yang fakir, yang mukmin, yang sabar, yang ikhlas, doanya akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kalimat yang terakhir perlu diingat Pak Bu. Semuanya itibar. Saya akan memberikan dua itibar. Pertama, Ya. Ingat bahwa orang yang banyak hartanya akan lebih lama dihisabnya yaumal kiamah ketimbang orang yang miskin. Sehingga Nabi SAW mengatakan manukisa udib orang yang dimunakosah dari mana ke mana gitu. Itu bagian dari adab di arsatil kiamah. Orang yang sedikit harta tidak akan banyak ditanya, lebih cepat itu hisabnya. Dan yang kedua, saya akan kisahkan tentang Ibnu Samak dengan Harun Ar-Rasyid. Ini timbangan harta, Pak. Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala sebagai khalifah waktu itu dan Ibnu Sam adalah seorang ulama. Mereka berjalan satu ketika sampailah kepada waktu untuk minum dan ingin minum sekali kehausan. Dan zaman dulu tidak seperti zaman hari ini. Maka dihidangkanlah satu gelas air untuk Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tetapi Ibnu Samak berkata kepada Harun Ar-Rasyid, "Mahran ya Amirul Mukminin, tunggu dulu sebentar wahai Amirul Mukminin. Sebelum meneguk air ini, sebelum meminumnya ada nasihat dulu." Maka beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika seandainya aku tahan air ini dan kau tidak meminumnya kecuali harus membayarnya, berani berapa membayar air ini satu gelas? Kalau bidis mulki, saya akan beli dengan setengah kerajaanku Setelah beliau meminumnya, maka Ibnu Samak mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya tertahan dalam perutmu, tidak bisa kau hajat, Kecuali engkau harus membayar dokter untuk mengobatimu, berani berapa membayar dokter untuk mengeluarkan air kencing darimu? Qala jami'i mulki, saya akan bayar dokter itu dengan seluruh kerajaanku. Jadi dalam kesimpulannya jemaah yang dirahmati Allah taala para ibu para bapak, harta yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki, rumah yang kita miliki itu tidak akan lebih dari seteguk air dan tidak lebih mulia dari air kencing. Sebab sehebat apapun, seluas apapun kekayaan manusia, jika ditahan air kencingnya dia akan menghabiskan hartanya demi air kencing itu. Dan ini adalah harta dan kemuliaan. Maka Nabi Sallam mengatakan tadi, patuba liman ja'alallah. Mapatih khairah deh, bergembiralah. Orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala membuka kebaikan-kebaikan. dan kisah yang saya berikan gambaran ini. Saya bergurau dengan orang yang punya harta. Satu ketika saya naik mobil Mercy Saya kira cerita ini lebih mulia ketimbang menjawab soal ya, insya Allah. <laughs> Satu ketika saya berjalan dengan orang yang kaya. Dan saya diminta untuk menyamainya, menyertainya lalu naik mobil Mercy yang harganya tidak kurang dari 1 M. Lalu saya bergurau, bertanya kepadanya, Pak, nikmat siapa naik mobil ini saya atau bapak? Karena pada waktu itu berserikat menikmati dunia itu. Beliau menikmati, saya juga menikmati. Lalu saya bertanya, nikmat saya, nikmat siapa bapak dengan saya? Pak Ustadz, kenapa bertanya begitu? Barangkali ada pelajaran. Kata saya, iya insya Allah. Kalau direnungkan Pak, kayaknya nikmat saya dengan Bapak. Kenapa? Sebab kalau Bapak naik mobil ini, telah lama mengumpulkan harta. Tenaga dan seterusnya. Kalau saya cuma ditelepon pagi tadi, lalu saya menikmati mobil ini. Yang kedua, Bapak menikmati mobil ini bayar sopirnya, beli pertamaknya, bayar tolnya. Ada was-was jika seandainya mobil ini keserempet orang. Tapi saya begitu nikmatnya tidak ada beban. Inilah nikmat. Lalu makan bersama di restoran. Seperti tadi saya malam. Ada restoran namanya sederhana tetapi ternyata di dalamnya tidak sederhana. Makan kebetulan makan siput udang lobster mahal harganya 750 ribu satu kilo atau lebih nih saya juga bertanya lagi nih, nikmat siapa pak makan ini dengan bapak dengan saya saya katakan kalau ditadaburi nikmat saya kenapa Alhamdulillah saya ini tidak ada pantangan makan satu aja pantangannya apa pantang bayar nggak ada pantangan tapi bapak makan ini harus gocek berapa, mengeluarkan berapa. Kalau saya enak. Gitu. Jadi ini dunia, jamaah yang dirahmati Allah Taala. Namanya dunia itu hakikatnya ketika dinikmati. Adapun disimpan di bank, adapun sawah yang melimpah luas, itu belum tentu besok milik kita. Nikmat dunia adalah yang dinikmati. Gitu. ini dunia. Maka ditadaburi, jangan sombong kita punya harta ya akan menjadi baik kalau jadi mafatihul khair akan menjadi baik kalau menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh